Bismillahirrahmanirrahim. sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apabila atau seseorang apabila ta'awun untuk masjid dan dakwah dia sangat peduli. Tapi untuk ta'awun atau peduli kepada fakir dan miskin kurang peka. Mohon nasihatnya. Ya, kalau uh, ini orang yang punya kemampuan, maka mestinya semuanya dia perhatikan. Semuanya adalah pintu-pintu kebaikan. Ta'awun dalam pembangunan masjid, memang sangat diperlukan dan ini merupakan sebagai sedekah jariah yang akan terus berlanjut pahalanya insyaallah. Namun bukan berarti seluruh uh, kebaikan dalam bab ini dia tuangkan ke sana tanpa ada rasa peduli dengan fukara dan masakin fukara dan masakin mereka juga orang-orang yang membutuhkan uluran tangan dari kita dan ini juga merupakan peluang kebaikan yang perlu diperhatikan sehingga bagi e, seseorang ketika mampu menjalani semuanya maka lakukan Walaupun dengan kadar yang berbeda Sesuai dengan kemampuannya Dan e, kelapangan jiwanya Begitu pula terkait pula dengan kepentingan seorang miskin Pada kondisi tertentu di mana dia memerlukan misalnya suatu bantuan yang lebih khusus karena suatu hal yang menuntut biaya yang lebih daripada biasanya, maka ini perlu pula lebih diperhatikan. Allahumma ma'alam. Apa saja yang sebab-sebab yang bisa menguatkan ukhuwah di antara ikhwan dan apa yang harus kita lakukan apabila ada perselisihan duniawi antara ikhwan. Di antara hal yang sangat menguatkan adalah saling memberikan salam. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis ah, Awala adullukum ala syai'in Iza fa'altumuhu tahababtum Afsus salama bainakum Tidakkah Kalian mau Kuberikan suatu petunjuk Yang bila kalian melakukan Maka Kalian akan saling mencintai Apa itu? Afsus salama bainakum Tebarkan salam di antara kalian Di antara sebab yang lain adalah At-tahadi Saling memberi hadiah saling memberikan hadiah. Dan hadiah berbeda dengan sedekah. Hadiah memang suatu pemberian yang dimaksudkan dengannya untuk menjalin hubungan baik. Sehingga hadiah dapat diberikan kepada orang yang kaya sekalipun dari seseorang yang miskin. Berbeda dengan sedekah. Tidak ada istilah sodakoh Orang miskin memberi orang kaya Bukan sodakoh Nabi SAW mengatakan Tahadu tahabu Hendaknya kalian saling memberikan hadiah Kalian akan saling mencintai Ini perannya penting Dalam melunakkan Kolbu yang kaku dalam Hubungan ukhuwah di antara kita dengan yang lain, di antara ummahat para ibu di antara satu tetangga dengan tetangga yang lain saling memberikan hadiah walaupun ya berupa makanan ringan buah-buahan kita punya suatu makanan yang baru kita buat kita berikan sebagiannya ke tetangga kita teman kita akan menimbulkan suatu uh, mahabbah fillah di antara kita ini sangat penting. Mudah, sepele, tapi seperti kata Rasul. Dan ini anjuran Rasul. Tahadu, tahabu. Hendaknya kalian, kalian saling memberikan hadiah, kalian akan saling mencintai. Dan hal-hal yang lain. Adapun ketika terjadi permasalahan urusan duniawi, maka jangan dipersulit urusan itu. Berikan banyak toleransi dalam bab ini saling memahami saling memaafkan saling mengalah ya karena urusan-urusan duniawi Ikhwan Rahimakumullah Dahulu Nabi SAW adalah contoh yang Sangat eh, Baik tentunya dalam bab ini Beliau banyak memaafkan Walaupun beliau tertolimi Bahkan uh, Beliau banyak memberi Sampai banyak pemberian yang beliau, beliau berikan Dalam suatu uh, Keadaan tertentu Demi Menjalin mahabbah tadi Dan ketertarikan kepada Islam pada sunnah. Nah, apalagi ketika ada suatu ikhtilaf, perselisihan karena perkara duniawi. Dulu Nabi saja tidak ada ikhtilaf, rela berkorban. Memberikan sesuatu yang banyak kepada orang dalam kondisi nggak ada ikhtilaf, nggak ada kepentingan. Apalagi ketika terjadi khilaf sangat dibutuhkan adanya jiwa seperti itu terkadang sangat diperlukan mengalah dari haknya demi sesuatu yang lebih besar. Allah Azza wa Jal mengatakan wa allafa baina qulubikum Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim Walakin Allah allah bainahum. Allah Azza wa Jal yang mempersatukan kolbu-kolbu mereka. Kalau kamu memberikan biaya semua yang ada di bumi, kamu gak akan bisa mempersatukan kolbu mereka. Tapi Allah lah yang mempersatukan. Lihatlah perbandingan nilai uhuwah dan nilai harta duniawi sekian banyak harta duniawi tidak bisa untuk membeli suatu ukhuwah baratnya begitu kalau begitu nilainya ukhuwah besar sekali sehingga seseorang berpikir demi sesuatu yang besar rela mengalah pada hal-hal yang sifatnya duniawi jangan terbalik banyak orang berprinsip terbalik rela mengorbankan ukhuwah demi harta benda yang tidak seberapa. Walaupun itu hak. Haknya dia betul, mungkin. Tapi cobalah berpikir mana yang lebih bermanfaat? Menjaga ukhuwah atau mempertahankan sebagian daripada apa yang kita miliki. Wallahu a'lam. Apa yang harus dilakukan ketika seorang istri istri mendapatkan kekerasan atau siksaan suaminya. Ini suatu kezaliman. Siksaan, kekerasan. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis, "Khairukum khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli." Orang yang terbaik di antara kalian siapa? Siapa yang terbaik? Yang banyak puasa sunnahnya, banyak sholat sunnahnya, banyak sedekahnya tidak khairukum li ahli yang paling baik terhadap keluarganya kalau orang bisa bergaul dengan teman-teman dengan baik banyak sholat sunnah banyak apa uh, puasa sunnah tapi dengan istrinya tidak bisa berbuat baik berlemah lembut dalam kebaikan maka ini bukan orang yang baik. Khairukum khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian yang paling baik terhadap keluarga. Wa ana khairukum li ahli dan aku adalah orang yang paling baik untuk keluargaku. Rasulullah SAW mengatakan al ruwaidaka rifqan bil qawarir ya anjasha wa ya anjashah ruwaidak Pelan-pelan kamu. Rifqan bil kawarir dalam rangka memberikan kelembutan kepada kawarir. Kawarir ini korurah kawarir ibarat botol-botol kaca yang rentan pecah. Yang dimaksud oleh beliau adalah kaum wanita. Ketika itu Anjasya yang mengendarai unta. Beliau melantunkan syair-syair yang buat unta itu semakin kencang jalannya sehingga banyak goyangannya sehingga wanita yang menaiki unta itu tidak akan nyaman maka kata Nabi ruwaidak ya anjasha ruwaidak pelan-pelan rifqan bil qawarir dalam rangka kelembutan demi kelembutan untuk wanita-wanita itu hanya itu. Ya. Bagaimana dengan seorang suami yang kasar, memukul, menampar, bahkan sebagian menendang, ya, menjambak dan lain-lain. Takillah, takwalah kepada Allah Azza wa Jal. Kata Nabi SAW, fa hunna awan indakum. Mereka itu tawanan di sisi kalian. Mereka nggak punya kekuatan apa-apa. Sudah seperti itu mau dikerasi Ini suatu kezaliman Namun demikian Perlu dilihat Kenapa terjadi hal seperti itu Salah siapa Kalau memang karena salah seorang wanita Maka hilangkan kesalahan itu Ya Maka perbaiki kita tidak hanya menasihati suami untuk lembut tapi kita pun menasihati kaum wanita untuk menjadi wanita salihah yang baik kepada suami. Yang lebih aneh lagi seorang istri yang mungkin bisa lebih keras kepada daripada suaminya. Ala kulli hal Nabi SAW menasihati kaum lelaki boleh juga menasihati kaum wanita Kita sebagai lelaki Dapat nasihat dari Rasulullah Kalian sebagai wanita juga dapat nasihat. Mari sama-sama memperbaiki diri. Begitu. Apa hukum mengikuti perayaan tahun baru Hijriah? Tidak boleh dan ini termasuk bid'ah. Termasuk bid'ah. Apa saja keutamaan bulan Muharram? Allah Allahu alam, keutamaan tertentu saya tidak tahu. Kecuali yakni pada tanggal 10 eh, Yaum Ashura hari diselamatkannya Nabi Musa boleh pertanyaan berikutnya bolehkah puasa satu bulan penuh di bulan Muharram ya ini sebagian puasa sunnah yang disebut oleh para ulama puasa syahrullahi al-muharram bulan Muharram